عليكم ورحمة الله وبركاته Ruhai Supaya lebih ruhai lagi Jawab salamnya yang kompak Ini Kiai Mahal Ayo pinuhan diharap pinuhan. Parawan diharap. Nih nih nih nih ke tukang. Aing tilok konser lamun diharap ayo nih nih nih nih. bohong mak boong Kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du sebelum tausiah dimulai supaya hadirnya kita bernilai ibadah hadirnya kita tambah berkah kita zikiran dulu sama-sama ibu orang zikiran hela siap Oke, anak muda siap? pikirannya yang santai ngikutin gaya Kiai Arifin Ilham. Supaya orang dihampura dosa, supaya gera menang jodoh. Yang belum kawin. Ya. Buat janda. Airang dawuh. Cian loh supaya orang loba harta supaya loba duit supaya kabayar hutang pan kencang amina <laughs> kanyawan ku aing anu amina kencang hutangna gede subhanallah walhamdulillah wala ilaha إله إلا الله والله أكبر سموا سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Mudah-mudahan berkah zikir tadi urang kabihan dihampura dosa. Almarhum almarhumah keluarga orang dihampura noda jeng dosa anak. Putra putri kita soleh dan soleha Rizki kita berlimpah barokah Sampai kebeli sawah Bikin rumah megah Kebeli mobil mewah Bisa berangkat ke Mekah eh, Bebe akan doain kita Ruhai kita doa ruhai Dikir tiga kali doanya banyak banget Ceng hayang jadi haji ceng Boga ongkos nak. Selamat bermimpi. Udah mimpi aja dulu ai teboga duit maulah lo omong. Kenapa gitu Ustadz? Sebab haji mah ada ketergantungan nasib anu loba duit geh belum tentu ayah nasib jadi haji. Komon atau baga duit mah. <laughs> yang udah daftar haji pun belum tentu ada nasib jadi haji apalagi yang belum daftar, betul? Belum lagi nunggunya lama banget daftar haji Karang 2015 dapatnya tahun berapa coba diurang? 8. Kaburu modar. Makanya nggak sedikit saudara kita yang daftar haji meninggal duluan. Kenapa? Di alam dunia nah uh nasib jadi haji. Tapi karena mereka sudah daftar mudah-mudahan di akhiratnya jadi haji mabrur. Hajah mabruroh amin. Sebutan haji kan begitu buat kita ada mabrur mabruroh, betul. Kalau di kampung Batok ada juga hajinya haji surnah, haji menang gusur tanah. Ayah Allah. Lo bagus tanahnya digusur buat naik haji ruhai. Ada juga hajah Fatimah nyi haji menang jual tempat jeng imah. Balik di Mekah ngontrak. Bagus lah bagus orang rumahnya banyak dijual sebagian buat naik haji. Yang lemang parah mah Haji Dul Majid. Nah, ya, itu parah Haji Dul Majid apaan Ustadz Dul Majid Ki Haji Ongkos Sedul ke masjid. Nah. <laughs> di batok ayah. Eueuhnya. Sakitu haji na kumalain haji na gila ing mah. Itu mah gak seberapa Haji Dul Majid yang lebih parah lagi Haji Burhan. Apaan Ustadz Burhan? Ki Haji Ongko nempo jubur tetahan. <laughs> Eta mah Haji Jabla eta mah gila aing.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 Wa qala al ulama yang bagi li kulli syakhsin ay yaqsida bi jami'i a'malihi wajhallahi ta'ala faqat. Wallahu alam bisawab wa qala Syekhul Barzanji li ajli tabaruk. Al jannah الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوا Kita sampaikan salam dulu buat Rasulullah Kita hadirkan dulu cahaya kangjeng Nabi Urang bacakan sholawat hela babarengan Siap ceng? Oke, Mak siap, Mak? siap naon <laughs> siap balik di lain. oke bu kita salawatan dulu biar berkah bu ya eh, lagu lama salatullah salamullah ala rasulillah salatullah على ياسين حبيب الله توسلنا ببس وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه mudah-mudahan salam kita sampai ke Rasulullah salam kita jadikan syafaah Rasulullah oh kencang umat amin sarua jeung ngagetakan aing <laughs> pandengaran aing amin amin wih gila aing mah <laughs> Allah karim ini malam ini kita lagi ulang tahunnya sholat bukti cinta kita buat Rasulullah cinta ke kangjeng Nabi cinta mudah-mudahan Rasulullah pun cinta ke orang amin tahu artinya cinta naon C I N T cerita indah tiada akhir. Ruhai terus sepanjang masa. Itulah cinta. Diawali dengan kisah kasih, diakhiri dengan kusah koseh. Itulah cinta. Makanya orang kalau lagi demenan dengan kandang bebek, deket kandang bebek, uplak aja tuh ngobrol. Ada bobogohan malah batai mbege, tai kotok, hayuh be ngobrol begitu ngarana cinta Bu butai beda kalau kata santri tafsir cinta itu syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu sesuatu yang tidak terlihat tidak teraba akan tetapi terasa getarannya di dalam dada asik gurih-gurih kama qala dul sumbang fi kasetihi Dengerin dulu sumbang lagunya enak nih. Cinta itu anugerah. Maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Tarik neng. Marilah sayang cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Amin ya Rabbal. Ruhai. Terus terus. Salawatan pakai nada hiburan boleh? Ada dangdut, ada India. Mau yang mana nih? India ya? Oke, okay. syahrukan. Hampura para kiai, para ustad, saguru ilmu ulah ganggu. Doakan dulur ke usaha. <laughs> Aing mah lain nek ngaji, <laughs> nek nyiar berkat. Kumaca <laughs> kaing me nak. Bang Asiman ulah jauh-jauh, kudu digigirin baik. Santai coy. Aing karak aing cara mah di, di hadiran ku pembawa acara aing kakarak di dia doang <laughs> CS CS CS eh. oke nada syahrukan siap ibu nenek-nenek siap Aje kilerki atel yo ngartin teu angin tuh. Udah kita ambil aja tuh nadanya buat solatan nggak apa-apa boleh sebab bukan Al-Quran ya Sholatullah salamullah Ala toha rasul Sholatullah Ala yasin Tawasal nabi bis Oh my darling Oh my darling. Ruhai. Ayah bain ya. Aing karak ceramah di batok doang. Ini ini ini, ini bilang alap yuk ke aing. <laughs> alap yuk nek. <laughs> Ruhai. yunya buat Rasulullah ya, yunya buat Kangjeng Nabi, insya. Bukan buat janda, bukan. Janda anda mah kita SMS-in aja ketemuan di jalan. Ih, gila mah. <laughs> Disebut lagi jahe, janda herang. Jamu, janda muda. Jahu, janda hurung. Ruhai tarang huruan meren. <laughs> Jaha, janda hanet. <laughs> Karak plok, can biak idah. Yang parah mah jahi, janda hidung hidung ge buah manggu walaupun hidung leban nunggu gitu hitam-hitam kereta api walaupun hitam banyak yang nanti guri-guri <laughs> kalau janda yang mudaan belum punya anak dia cerai ya pernah menikah belum punya anak cerai itu namanya janda second mobil bekas second motor bekas second HP bekas perempuan bekas apaan Ustadz second sesa tapi kencang nah aing ge hayang eta mah daftar aing kaki asiman <laughs> kalau janda yang tua ah, udah punya cucu masih bening banget masih ruhai itu namanya janda KTP dia punya cucu dia masih ruhai uh bening banget namanya KTP apa Ustadz KTP kolot tapi pulen nah. <laughs> kayak jo anyar bareng gila mah <laughs> Subhanallah Allah karim. Lanjutin salawatan pengen ada dangdut ya. Ada Evita Mala lagu lama ya. Ya sejuk lagunya. Rahmat salam terlimpah padamu Sejahtera semoga bagimu Yang kuharap syafaat syafaah darimu Ya Nabiku Oke, tarik neng ku menangis ku karena ku bersedih sedih ku karena mau makan mau tidur Mau apapun teringat padamu Ya Nabiku Insya ternyata teringat kita rindu kita buat Rasulullah amin ya robbal amin nah ada nguncrung sih aing tetanggung jawab aing orang dia esa umpluk budak letik lengit nguncung ke bedro. sanggup aing ayah <laughs> ayah baik Masya Allah jebakan itu kita berdoa dulu ya berdoa ya Nil yang hadir banyak banget alhamdulillah ya dua 2000 menu ya hitung kabeh jeung tanggal kalapa tanggal <laughs> tanggal kayu gila mah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana Allahumma ja'alna ya Allah ahlan min ahli sa'adah wa la taj'alna ahlan min ahli syaqawah Allahumma ja'alna ya Allah ahlan min ahlil ibadah wa la taj'alna ahlan min ahlil ma'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil beres ceng si doaan tinggal balik <laughs> barakat geus disiapkan jangan aing doang dua kardus kue sakardus kejo jeng bapak kakak sakardus pan haitah amplop geus dirapet ku guru set beres gede letik kumaha nasib Ngan nasib aing jangan pernah mangin letik gede baik komo ka dia mah ruhai jalan lagi mantep kanjut aing senep dibelan be aing ku mengasiman Kiai ulah poho Cibatok moal Kiai cakeng ya urusan video ten mah inget baik <laughs> begitu jalan habis sholat isya jalan dari Cisoka kemari bentar banget nyampe kiai jejak gas na jejak waduh cak aing didiukan ku gas <laughs> orang supir yang bawa mobil masa kayak suruh jejak gas hmm, gila aing mah <laughs> Subhan akhirnya nyampe ke dia alhamdulillah ketemu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang ruhai-ruhai, alhamdulillah. Yang jablay-jablay, ada jablay ada. Ih, gila aing, mah. ku diurus kuing jabla yatilok salatok ngajin nusok mabok berengsekdeng ulah ditingal kenceng lingkuhan modar gedeng ya siap-siap kedeng ku <laughs> kan bano kanan surga koe obak surga peneraka koe malah mualah an siun hahahaha <laughs> Yang mulia tentunya para sesepuh, tokoh masyarakat, segenap pemuka agama kampung Cibatok, apa Batok doang? Oh, kampung Batok ya. Apunten para kiai, para ustadz, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para masyayikhin al-kiram. Doakan kurang para kiai, mudah-mudahan tambah manfaat ilmu. Nah, tambah berkah kehidupan anak, tambah gede sobarna, tambah santri jeng jamaahna tambah-tambah pamajikan anak amin ya robbal terutama uh, Asiman doakan ke orang mudah-mudahan kawin dai waduh sekarang <laughs> lagi musim Kiai banyak yang kawin lagi bu di kampung di kota loba Kiai karawin deh, cek aing sabodo dari ria dua tilo opat aing memual mual bebeja <laughs> Ibu satuju tuh lamun kiai kawin satuju bu. Hmm, diam, diam, diam. Anak muda diam. Ibu-ibu satuju? Di gila aing mantu. Bapak-bapak satuju? Oh, dengerin tuh, Bu. Ternyata banyakan bapak-bapak yang setuju. Nah, bapak-bapak satuju? Ibu-ibu? Masya Allah atau ngapain juga istri banyak majak mang ulah loba-loba pemajikan majak sarwa kulit-kulit kene baik hiji baik nu penting berkah bener bu aja ah, hiji ge moal beak moal lah tuh di dahar ngan cocolan doang <laughs> hiji baik mangasiman pemajikan mah hiji baik ulah loba-loba di mana hiji batok hiji cilejet hiji tenjo hiji ruhai sabarak pemajikan hiji orang gua lembur hiji hiji mantap aing disebut Ustadz Jablay, bikang aing hiji tegaul aing padahal mah aing gak normal hayang dua tilo opat ada uh nasib hese boro-boro nyandung aing gara SMS beak kape aing dibalang balangkan <laughs> jadi tanya nyandung eta hese ibu maka dulu sok curiga baik kasalaki gila aing mah ini melaki nggak boleh keluar di SMS di BBM diteratakan ah balik ah atau kum hendak berkembang lah, salaki orang di luar betul kadang rizki eta yuk tawalayati mesti kita samperin nggak datang sendiri orang batok nguara raco salaki nguaja gak yang ngilu bagi lain mah atau lain usaha teman jalan-jalan banyak salaki gila mah doakan salaki doakan ulah curiga baik subhanallah kadang kadang ya para panitia pelopor penyelenggara peringatan Isra Mi'raj tentunya anak muda Kampung Batok. Batok mana ya? Batok Kulon ya, anak muda Kampung Batok Kulon yang mendukung acara ini, para donatur semua yang mendukung acara mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhai of the master sang pembawa acara Murotibul Kalam yang ganteng liatin, ganteng sah. <laughs> Aduh, aik pembawa acara ya Ki Asiman subhanallah serta para panitia yang lainnya mudah-mudahan malam ini Allah buka pintu berkah Allah buka pintu hidayah Allah buka pintu rizki ke orang kabehan amin ya rabbal sahibul wilayah yang punya kawasan Bapak Kepala Desa serta jajaran RT RW setempat ayah palurah ayah ayah di mana Pak RT ayah Pak RT Alhamdulillah Bu RT Ruhai Ibu kudu ikhlas ketika disebut Bu RT Ikhlas deh Bu Alhamdulillah Kenapa gitu Ustadz Sebab sebutan istri itu ada ketergantungan suami Kalau suaminya haji secara otomatis istrinya Bu Suaminya camat istrinya Bu Suaminya RT istrinya Bu Nah Ustadz gimana kalau suami saya tukang urut Berarti istrinya Bu Iya sanggup aing ayak burut ayak, hampura burut <laughs> tutup tutup mang Allah karim anak budaya yang hadir bapak-bapak yang hadir ibu-ibu yang hadir banyak banget yang hadir baru udah detik luar biasa tanpa ada amfar lagi langsung duduk ruhai mudah-mudahan duduknya kita bernilai ibadah amin, kalau kita niatnya mau ngaji tanah yang kita tincak tanah batu yang kita injak rumput yang kita injak pada hakikatnya semua ikut beristighfar doain kita ya Allah hampurakan manusia yang melangkah menuju majlis-majlis ilmu ternyata nilai kita anak muda kita kalau niatnya mau ngaji semua bernilai magfirah amin ya rabbal Ayu urang babarengan nyiar ilmu kewajiban ulah sok padu bosenan sangkan setan ngajauhan heeh heeh benar Kamana jalan ka kota Jalan ka falihwetan Kamana jalan ka surga Jalan ka pengajian Heeh, heeh, benar Kamana jalan kereta Jalan ke warung tegal Kamana jalan ke neraka Jalan ke organ tunggal Heeh, heeh, benar gitu pegawaian orang batok eta hajat dangdut baik Kiai masa saya sana be untung air rajaban aing undang ka dia <laughs> hajatan medangdut be kan seni dangdut tapi dah masih bisa digoyang yo tangan di atas awas kabel <laughs> dangdut kan begitu <laughs> Allah Karim. Cuma sayang narasumbernya malam ini pengajian kita Ustadz Jablay malu-maluin ya. Aku Ustadz Jablay. Lah kalau Ustadz Jablay ibu nanti yang hadir apaan? Cabe-cabean gitu. Gila aing disebut Ki Jablay. Orang baru datang aja kata anak muda, "Nuh Ki Jablay datang." siap cak Jablay. <laughs> Ampun. Kiai mau lah, lamun RT loba. <laughs> Ulah marah teh aja bener. <laughs> Tapi nggak terlalu salah ya panitia ngundang Ki Jablay. Ya, ya kalau nggak salah yang datang ke tempat Ustadz itu RT apaan? Aceng. Aceng. Ayo Aceng ayah. Terus anakan dia Aceng. <laughs> Aduh, aing ruhai, aing ruhai. Subhanallah. Allah karim. Kenapa gitu Ustaz disebut ki Jablay? Tuh, Jablay buat Ustaz mah cuma singkatan aja Bu. Ada kepanjangannya, mau tahu? Oke, Jablay buat Ustaz bukan jarang dibelai. Apalagi jambu beaku lalai. Lalu apaan Pak Ustaz? Mantap kalau buat Ustaz mah J-nya jaringan, A-nya ajakan, B-nya baik, L-nya layanan, A-nya agama, I-nya Islam. Oh, Mas Buloh. Jadi sebutan Jablay buat Ustad itu jaringan ajakan baik layanan agama. Udah disarwa kenjeng Jablay batok. Pakai celana asal ngait, bagilah aing mah. Udah perawan pakai celana segini. Dua strip deh ibu kota. Pasak deh ke pusat pemerintahan. Bujal ke susu ambalaya. Mau motor mio lewat karena penima ustad. Ketempo ke ustad. Lah ustad geser beungan. Nelo susu main ge hobi. Ruhai <laughs> gila aing. ada neng gelis pakai pakaian lu asal nyangsang baik. Jaga kehormatan kesucian seorang perempuan mesti kita jaga ulah diumbar. Insya Ya budak waripan bobogohan ke laki rabi doang salah jeng pemajikan engket engket mesmeo mesmeo. <laughs> Awas. Jaga kesucian seorang perempuan, kehormatan seorang gadis mesti kita jaga. Kesucian seorang gadis itu bukan buat pacar, bukan buat kabogoh, bukan pula buat kekasih, apalagi kekasihnya kekasih gelap. Nyahota kekasih gelap. Kabogoh nah hidung. <laughs> Acok tak kekasih gelap. Aduh, teman selingkuhan. Aku maaf apa? Cuma selingkuhan. Ah, gila, Aima. <laughs> Ih, gila aing. Awas nah ade neng gelis. Allah karim. Lalu buat siapa kehormatan seorang perempuan? Kesucian seorang gadis itu buat siapa? Buat pasangan hidup kamu kelak. Yang salaki-salaki anjen. Bukan buat kekasih anjen. Lain yang kabogoh anjen. Kabogoh mah belum tentu jadi salaki. Betul apa betul? Pacar itu belum tentu jadi suami, belum tentu jadi istri. Kadang bobogohan sampai tahunan. Eh, kabogoh dikawin batur. Cian deh lo. Ada yang begitu? Lah banyak aing gak pernah ngalaman. Bahula aing tinggalkan kawin ku ka bogoh. Hari nu na aing dong, Mana teu bogohan ka aing. <laughs> Cak aing sakitnya tuh di sini. Allah Karim tahun 96 curhat dulu ya, curhat ya. Ulah Kang ngaji lir kana hulu. Santai, santai, santai. 96 waktu itu belum nikah. Ustadz nyantren di Jawa Timur kirim surat kakak Kabogo di Tangerang ngarana Nur Lela ruhai ke Bogo Aing <laughs> ganeng dia <laughs> kirim surat 96 Januari 96 kirim surat set datangnya tahun berapa coba Januari 98 si Nur Lela anak dua surat aing kerak datang goblok. Karena <laughs> menjada doang. Subhanallah, boh boleh ngayal banyak udah buka ngayal semarin semalaman dihayal, kau yang kapan Nur Lela melalui surat sah. Begitu datang dua tahun bernyampe, aing pulang si Nur Lela anak dua. Kita kita nggak tahu kalau Nur Lela udah punya anak. Ngelancong, nganjang kayak mah Nur Lela mapai jalan satapak tengah truk be aing. Ih iya, gila aing mah. Dihibur ku lagu Darso enak lagunya. Mapai mapai jalan satapak. Ngejuk juga hiji lembur teka capena sabab ayah sinur lela. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau kemana Mang Santri? Nur Lela. Oh maaf, Nur Lela udah dibawa suaminya ke Jakarta. Hah? Tuh, itu satu bukti bahwa kabogoh belum tentu jadi pemajikan, kabogoh belum tentu jadi salaki. Makanya hati-hati neng gelis, bobogohan ulah diumbar. Awas, berhubungan sebelum nikah. yuri pakro ngawariskan hirup balangsak. Ih, bilah men. Dengerin tuh, dengerin. Subhanallah, ibu dak kuari ngararaco. Pakai pakai nasa nyangsang, ibu-ibu ge. Araredan gua ibu-ibu nage. Emang lo begitu. Ikutin gaya artis dan dandanan modis banget. Pakai celana merecet ke handap. Celana lezing dia pakai. Atas pakai jilbab, tengah-tengah kenceng. -tengah, makin bawah makin kentang eta barang nanumpuk doang sabun gipi lagi orang batok eta ada yang begitu nggak banyak terus pan masya Allah nini nini ini pas pipi luun pakai lek pakai pensil percet yang merecat atau mau merecat ini jangan speot ampun ayo ampun Ibu itu lazing kalau buat dalaman gak apa-apa bu. Aurat kita biar terjaga, aurat kita rafih kalau buat dalaman. Lah kadang ibu ke pasar, ke kota pakai lazing do atas pakai jilbab tengah-tengah mereset ke handapnya mereset. Sampai dinyanyiin tim kosidah lagu nage ruhai. Jilbab benar di bengket, na kos lepet, calana marecet, hayang katingali hencet. Subhanallah. Pada pegang HP, karang mah ibu-ibu muda pegang HP. Akhirnya apa yang terjadi? Salah kima di mana? Mah nama SMS-an jeung saha meureun? Nauzubillah min. Nih nih nih nih jeng aki-aki gara-gara HP CLBK. Cinta lama bersemi kembali cek aing aki-aki teboga simpenan horeng boga goblok. <laughs> Sampai kasetnya juga dia punya lagunya. Aku jatuh cinta lagi. Cinta pada mantan kekasihku aku. Hei, gila aing mah. Mudah-mudahan orang terhindar tina dosa-dosa besar, Bu. Amin, Bu. Aku dosa tia kasalah ki Bu, kawalat eta. Ih, gila aing mah. Asal jagalah suami jangan kau khianati marahnya suami murkanya ilahi dengerin tuh Jagalah suami, jangan kau sakiti. Bahagianya suami, ridonya. Tumun salaki hayang nyandung, wayah nakudu diduk. <laughs> Embungnya. <laughs> Pinuhanku kasobaran, surga bakal kasorangan. Embung amin aja pada repebe. Neraka Allah sinu goblok. <laughs> Ceknya neraka tiis gila ini, Bang. <laughs> Subhanallah. Begitu juga dengan perempuan, dengan ibu-ibu mang, kurang kudu sayang ke pemajikan. Ulah sok galak ke pemajikan. Bener, Bu? Pan orang yang hayang disayang ku saya laki, bener. Lah iya, jagalah istri mang. Jangan kau sakiti bahagianya istri senyumnya bidadari. Subhanallah. Mun pamajikan marah-marah Suami janganlah gundah, kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Ruhai. Ternyata bikang horeng koncina duit doang. Diberi duit mah ruhai. Tadi diberi duit mah monyong beti isu gila aing mah. Subhanallah, <laughs> subhanallah. Terus ya terus. menggerak mulai. Nges ngaji encan. Oh ngajian. <laughs> tapi dibayar baik aing mah ngaco ke dibayar baik makin loba ngaco aing makin mahal diondang ka batok aing lain titah ngaji tidak ngaco tes sanggup aing Emang aing noedan lepas <laughs> subhanallah Allah Karim. Ini banyak ibu-ibu karang pegang HP. Jangankan ibu muda, bocah kecil pegang HP karang mah. Usia SD udah pinter banget mainin HP, betul? Sampai bobongkong, bobongkong bobongkong kuari mah main, main HP bbm di luar kuburan Wih, jeung batur gila aing mah tanya ku baturna eh bobongkong ngapain lo lah gua lagi main HP lu main HP di atas kuburan dalam gak ada sinyal <laughs> ruai <laughs> gila aing mah <laughs> Allah karim. Kita rajaban sebentar. Ada apa di bulan ini? Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang kita korbankan harta, tenaga, ide-ide segar dan metrujunya sebuah peringatan Isra Miraj ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita berbuat baik di bulan ini Allah lipatkan pahala kita menjadi 70 kali lipat. Bulan Sa'ban yang akan datang 700 kali lipat, Ramadan yang akan datang 1000 kali lipat bulan tiga bulan terakhir ini kita bu panen pahala satu dibalas 70 yang satu lagi dibalas 700 yang satu lagi dibalas seribu kali lipat insya ibu Ainu mau naon tadi kamu sholat papais kue naon diri kue naon <laughs> papais lagi yang dalamnya pisang cau emang papais mah cau jerona ge orang Jepang ge bingungan cek kurang Jepang pan ieu cau aya ka jero kemana jalan nih, eh, oh euh, bau dan oh pakingan ngarana keren papais kue primitif itu kue tempe dulu sebelum ada kita papais nggak saya bener ceng ngarana lagi unik ibu yang bikin ibu yang ngadonin pas sudah matang bapak bapak yang disebut pak pais kita belum pernah dengar tuh kue mak mais oh kenapa penghormatan buat laki papais betul betul alamun ayah dirangkas ngarana pasung nulancip teh oh busung yang bapak nak kene tapi di batok yang ibu nak ngarana bugis yang emana masina ongol-ongol yang bibina bikambon atau bibika dari sekian banyak kue yang paling tua yang paling sepuh dari mulai zaman kangjeng Nabi Adam salam, dugi kakuari anu pangkolotan eta kue ngarana wajik kurang pernah uak kamanehna <laughs> ruhai dibanding jeng dodol tenjo dodol tenjo masih kolot keneh wajik. kita belum pernah itu ke dodol wadol bilang wadol lah belum pernah tapi ke wajik mah wazik nek ngadar ngapunten wa nek lidah. <laughs> apapun yang kita sedekahkan mudah-mudahan jadi penghalang adab Allah Subhanahu wa taala Kenapa demikian? Sebab di alam masar bakal dipertaruhkan sedekah kita. Seluruh umat manusia dikumpulkan di alam mahsyar dari mulai umat Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim sampai terakhir umat Kangjeng Nabi Muhammad. Semua berkumpul di alam mahsyar. sarun nasu yaumal kiamah hufatan Bakal dikumpulkan di hari kiamat di alam mahsyar hufatan tanpa alas kaki orang terpakai sendal terpakai sepatu nyeker kabeh di alam masar mata poe anu tujuh nyorot kabeh ke permukaan lantai masar ada yang menginjak lantai masar saking panasnya langsung mendidih ngagolak otak nah hari tak keneh ku panas panas na lantai masar <laughs> ku kumha amal orang kuari waktu di alam dunia Urutan tanpa busana tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita kabeh sataranjang ih jelek mah eta ini ini nini rayut bebogaan aki-aki ping-ping ayat tilu hiji deh segede ping-ping baru <laughs> subhanallah subhanallah dasar hari kiamat ketika itu tidak ada selain benang pun nempel di tubuh kita keringat ada yang sedengkul, sepusar, sedada, bahkan anu kalalap dengan keringatnya sendiri bakal terjadi di alam masar. Kumaha amal orang kuari waktu di alam dunia. bilah min ada sairan ibu-ibu enak banget. Ari ngaran eta falataran anu rata na waktu harita panon poe tujuh hasta hante ayah iu Bikin orang tempat tempatnya salilana ngen fakewu ngufing narakanga awak kurang dirang sadan hantemake papa Seukur ider ideran neangan anunu Rekasaha orang meta tulung lamun lain amal orang kuari waktu di alam dunia yang berbicara nanti insya umat Rasulullah akan seperti apa? Beda umat Rasul dengan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dauh Rasulullah kulumriin fidli sodakotihi. Setiap kita umat Rasulullah di alam masar nanti bakal berteduh di bawah naungan sodakohnya masing-masing. Insya kita ulah paralit. Ibadah kerajaan mereka goceng. Gila aing mah. Kiai pan mahal. Cisoka kudu bae pan lima juta mah kabeh 5 juta jeng tenda jeng sound system jeng kore jeng kue nyesa ya, kain pep modar koin mangasiman Cus, cus, cus, cus, cus. Eh, aing diberi batu kemana ya nata. Eh, ruhai. Batu non mang ya. Wih, giok mantep. Bawaannya adem banget pakai batu ini. Wih, ruhai. Ada baik usaha iya. <laughs> cek mana lumayan mana, nambah ongkos jual ku si aja nalaku 200 jual kuing kadang dilelang ya Allah karim ternyata umat Rasulullah di alam masar bakal ngiuhan di bawah sedekah nama masing-masing ibu ayeuna nama papais papais bakal hiber Kuhalangan halangan mata poe jeung nampan nampan siau Wah, mantep jeruk hiber jeruk ah anu amis nu asem nyungsep teu terkuat salak ge gagah salak musyau teuy salak anu bagus nu goreng nyungsep biasa terkuat. Cau mulih baragus dah gedeng nu bakal dibikin kaki ay. bah kakak penggedean ayam kampung bakal dibikin kaki aing gedeng gak hibur naga malaikat kata malaikat wow wow <laughs> malaikat orang jonggol <laughs> ada lagi ada lagi bakakak yang cerita Ustadz yang di RBR tuh bakakak asal nak kibar tak tak tak tak tak ngoser tak tak tak tak tak murah deh pluk tempokan ku malaikat teh subhanallah pan ieu bakakak sahaya ditendang ku malaikat celang tangkap ku baturna wih malaikat main bola di masyar bareng dibalikkan bakakak set ayat tulisan ayat tulisan letik mah batok nah orang bakakak menang malengpeng kotok pincang dibawa kamu sholat atau di akhirat doang setruk gitu anak tak <laughs> gila ya bohong bonya itu malitas sinil kalam buat menghiasi omongan yang namanya sodakoh mah besar kecil semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala biqadri ikhlas ketergantungan ikhlas kita masing-masing insya Sejauh mana keikhlasan kita itulah yang akan menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabeh termasuk golongan orang-orang mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Amin. Ibu-ibu jadi istri solehah. Bapak-bapak yang laki jadi istri jadi laki soleh. Amin. Hayang ibu jadi istri solehah. Oh hayang kacida. Orang hayang jadi istri soleh ibu. Masya Allah. Istri soleh itu ruhai. Istri soleh itu afdolu bidal huril ain, kecantikannya akan mengalahkan kecantikan bidadari. Ketika masuk sorga istri solehah akan mengalahkan kecantikan bidadari. Bidadari yang begitu ruhai dan rahmat Allah akan terkalahkan kecantikannya oleh wanita dunia yang masuk sorga. Walaupun di, awal, di alam dunia aura cantiknya tidak terlihat begitu jelas, ramang-ramang abu-abu gelis untuk goreng tak. Tapi karena dia istri soleha, begitu masuk sorga, langsung ganti casing. Wih, casing sorga itu original. Orsinil tidak seperti casing-casing di dunia banyak yang nipu. Di dunia casingnya dia pakai jilbab, rumahnya mewah. Rumahnya megah, mobilnya mewah, penampilannya indah. Dibukakan mah jablay kolot. <laughs> Iya. Oba tanu pantar gitu. Na'udzubillah, me. Yuk ya, waripan pamaji kalau Bandung ngalawan kasalaki ya akhir zaman ya. Salaki itu menang meleng. Pasal <laughs> istri solema tidak susah senang selalu tampil beda membahagiakan sang suami dan keluarga. Insya salaki mawa duit alhamdulillah temawa duit ya alhamdulillah kenapa alhamdulillah atupan salaki balik bu sanajan temawa duit gede ge salaki orang ayah di imah balik coba salaki batur mah duit eueuh salaki eueuh tiga kali puasa tiga kali lebaran teu balik-balik si toib goblok dia toib <laughs> salaki orang mah balik alhamdulillah walaupun temawa duit ge cium tangan salaki walaupun abang tak punya uang Diriku akan tetap sayang Asik Yang penting abang Selamat di jalan itu cukup untukku sayang ruha. Eta salaki dihibur ku majikan pan uh, Langsung dia sambut Biar kerjaku begini Eta rumah tangga duaan mega rame. Laki balik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng, ya say. Woi, stra banget neng, ya say. Kenapa dipanggil neng? Pemajikan ngarana neng sih. Kenapa dipanggil say? Pamasalakina sayuti. ayah sayuti ayah. Sorry say, minjam nama lu bentar. Lah Sayuti dipanggil Say bagus, ini Mas Sayuti dipanggil Cayot. Gila aing mah. Say. Uh, uh, kali ini aku dapat duit rada gedean Neneng ya, nih. Berapa Say? 5 juta. Alhamdulillah. Biasa dapat 200 pego. Kocap seren dapat aja emang kerja begitu semerautan karena rada gede 5 juta. Dia bisnis di perapatan. Bisnis apaan? Black opal. Istri sekali maya, subhanallah. Cium tangan salaki berkah. Osok nyium tangan salaki neng? Kapan? Dul Fitri, Dul ada gitu. Hari matas di sawah tidak dicium. Bau letak. Cium tangan salaki berkah. Seorang pemajikan nyium tangan salaki bakal diangkat derajat ku Gusti Allah. Tuh mah sakit tuh karak cium tangan doang. Kok nyium nulai nama? Tekudur pagan kuing. <laughs> Dan ya cerdas. <laughs> nyuci pakaian salaki dihampura dosa ku Gusti Allah. Ulah ayah pakaian nyangsang sese, Anu gantung sese, Anu dipake nafsu amat. Kerosotkeun heula mah. Ustad, anu nyusun ge mesin cuci Ustad. Oh, berarti mesin cuci nu dihampura dosa. Kena kana sorga mesin cuci tek tek tek tek kana sorga. Lah enggak Bu ya, enggak ada urusan sama mesin cuci. Khitabullah al-muta'alliqu bi fa'lil mukallaf Ya nggak ada urusan mesin cuci. Orang mesin cuci boleh kita beli, pembantu boleh kita bayar. Lah kita yang masuk surga, karak dituturkan ke pembantu bari mau mesin cuci. <laughs> Allah karim subhanallah maka salah isti beriman isti beriman ad mataun wa khairu mata'ihi almar maratu salihah dunia itu perhiasan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri-istri soleh tuh ruhai pak terus Gus ngaji encan. Encan dianggap ngaji ai. Allah karim. Di bulan ini setelah kita bersedekah, kita banyakin kalimat-kalimat zikir, hadiah puji beres dibawakan kugur orang tadi. Orang ngiriman kalau turang nu ada lambar zah mudah-mudahan berkahna pengajian diampura dosa kalau Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh kalimat zikir? Kalimat zikir itu kan banyak. Kullu lafdin lahu lafdul jalalah fahuwa zikrun. Setiap lafaz yang mengandung lafaz Allah di dalamnya itu adalah kalimat zikir. Kullama kasral lafdu kasral ajru makin banyak kita lafazkan kalimat zikir makin banyak kita dapat pahala insya Nanya yang diuk bang kuna oh dipakai mangasiman ya. <laughs> Coba atu lagi atu biar ada temennya gitu. Manggo. Oh, kurang rame, kurang rame ini yuk mah. Ganeng aing cangkel. tenang, tenang. Aduh, tenang, tenang. Ulah, ulah kau mana ulah. Penting kudu aya ajudan. Ente cicing dirinya. Kan capek muter bae Bu burang penting. Aduh, disebut disebut usaha jawab kalah ngalakuan aing. Capek aing mulintir baik Isu kudu ke Bekasi betina Karangkas ah, akhir akhir bulan iya ke Papua lamun aya ngundang <laughs> jauh amat kaji haji <laughs> aing teh sanggup nu ngundang mah nu ka mana salak <laughs> giber subhanallah oh, oh. aing diuk tadi Hampura kiai, hampura kiai. Supaya datang ke jam 2 apa naing. Di ya, shooting aing dibajakan baik kaset aing lah haram jadah deh. Ukuran ada jual deh baik kaset aing ya. <laughs> Masya Allah, padahal malamun aing mendapat royalti 2000 aja per, per CD. Be, beunghar aing. Ya mau dijualan baik kaset aing. Ah, jelema mana tadi arep dah. Nyoting aing salat subuh gente pan goblok tidak naon tapi na naon aing mah geus ridho ikhlas bila purna bala leunghar tak gara-gara nyetelan kaset aing amin geus lah kumaha dia tuh kita bukan nyebarin fitnah betul supaya anak muda gemar ngaji betul anu teu daek salat dek ngaji mah mudah-mudahan bae diberi hidayah ku Gusti Allah Ayah orang dia nu tilok salat <laughs> gila aing mah <laughs> Allah karim kita bahas tentang zikir dulu ya Kenapa kita mesti berzikir? Ini kita mengingat-ingat. Seperti apa bulannya Rajab itu mesti dengan kalimat-kalimat zikir kita tampilkan. Insya Ulama menafsirkan kalimat zikir itu Qiraatul Quran. Hiasilah kehidupan kita dengan bacaan Al-Qur'an. Masuk neng baca Quran neng. Alhamdulillah. Mantap. Eta Quran kembali yuk ke Al-Quran. Zatul Quran yunawwaru binurillah zat daripada Al-Quran akan disinari dengan cahaya Allah. Bahkan ketika kita masuk ke dalam rumah akan mampu berdaul seperti daunnya Rasul baiti jannati rumahku itulah surgaku. Kita masuk ke dalam rumah seakan kita masuk ke dalam sorga sebelum sorga yang sebenarnya. Kenapa? Sebab di rumah kita sudah dihiasi dengan bacaan al Quran insya, ya mau boro-boro Quran, musik, penting beledak gila imam suki-suk poe minggu poe minggu sekolah perek tuh libur gawe libur sholat subuh ge libur pan ngaco orang batok musik ngoprek Ih ampun aing mah. Tetangga sebelahnya dangdut. Dangdutnya slow banget pagi-pagi. Hmm? Hmm? Hmm? Hey. Ruha. Iya son pakai dangdut mah bagus ya. Tapi ngaji mah kurang bagus tadi pada menjadah dong. Tong <laughs> sana jablay kabeh. Ya. Dangdutnya kocok dong, kocok dangdutnya. <laughs> eh dengerin dengerin mosok <laughs> oh ngajian oh, oh. terus dengerin baik eh. <laughs> bukan yang metrok bener non mau ngedangan aing Kalau kita senang lagu dangdut, kudu tahu dalaman dangdut. Tuh. Kita senang lagu kosidah, kudu tahu dalaman kosidah. Biar jangan tertipu dengan musik, betul? Ustad kayak senangnya lagu rock, Ustad. Lagu rock. Oh, berarti kudu tahu dalaman. Ih, gila. mau <laughs> mah hobi sama gila. <laughs> Baca Quran berkah, Bu. Nih hasiat Al-Qur'an, Bu. Suratul Mulki. Ngaji ngaji ngaji ngaji. Suratul Mulki tamna'u adabal qabri utawi surah mulki iku bakal nyegah al mulki adabal qabri ing siksa kubur. Barang siapa yang rajin baca surah mulki akan terhindar dari siksa kubur. Insya Ya orang kabeh mual kama mana bakal kembali ke jero liang. Liang naon? Liang jubur. Liang kubur ya. Anu asalna orang tina liang kembali ke jero. Hirup orang mina liang ila usaha burang puting tadiika dituge ngabelaan jadi puting ngajina judulna namun ditanya us lagi menang non Siti Ustad jabla jawab dengan jelas menang gila gila jadi orang kabeh bakal pa seseorang nuora bakal pay kom monokolot siap-siap <laughs> nu benghar bakal paeh komo nu susah bener nu cager bakal paeh komo nu gering itu mah indah logo menurut ilmu logika ilmu akal pada kenyataan mah kematian mah tidak harus memilih nini nini kematian tidak harus memilih aki-aki betapa banyak orang tua kita berkah panjang umur selamat eh nu ngora modar tihula bener Kemari adi cisoka tetangga kak haji? modar ngora keneh umur 20 hiji tahun gara-gara SMS doang modar hujan SMS tak tak tak tak tak tadi balas ku baturna sanu gak balas galudu nunggu balas pantek gelap bola dag modar makanya kita yang muda-muda jangan terlena dengan usia muda kita sekarang kematian tidak harus milih orang tua betul Kematian juga tidak harus milih orang-orang sakit. Betapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Eh, anu tegering tenon peh tihula mudah-mudahan orang panjang umur aing sok sieun lamun ngomong paeh ya urusan paeh mapan pan engke paeh kuari paeh mending engke nya engke paeh kuari paeh mending ngan ulah sarua jeung mayar hutang engke dibayar cenah kuari dibayar mending engke <laughs> moal lunas-lunas hutang ngaco <laughs> tapi ingat kapai mah penting supaya amper hubu dunia orang rada turun lamun orang teu ingat berasa bakal panjang umur bae nu aya otak orang duit bae poe betul ah, Masya Allah Masya Allah makanya ingat kematian ada penting kata orang Serang bilang begini ingat mati itu lagunya enak banget urip alam dunia, boten selambate bakal mentuk, mentuk ning asale gedung ning taman surga kangge wong bertakwa panas api neraka kangge wong berdosa ngerti Angin nah, tuh. kalau kata orang Batok begini hidup di alam dunia mual nak bakal kembali pulang karena asalna gedung di taman surga pik genjal manu takwa, panas afi neraka genjal ma berdosa begitu ya ada lagi kata Ben Wali ingat mati Ben Wali ada lagunya ingat mati lagu dakwah Ben Wali. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Asik. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullah. Tung tung ting tung tang ting tang. Ruhai. Tarik ceng. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau Ingat, ingat hidup cuma Aye. Kuat suara Berapa dosa kau? Berapa kalimat Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah. Dung dung dung dung dung dung dung. Kok Ustadz bisa nyanyi ulah lo bomong. Dengekin baik. Aing mantan vokalis band Kepret. Itu dulu ya, dulu. Aing mantan vokalis kosidahan ngaruhai-ruhai doang nangguan kei kopra koprak we duit nama awah lengan be barare awah duitan eta kosidahan awah ibu emang lamun boga pemajikan tukang grup kosidah ulah berharap dibelikan rokok ulah awah duitan ngan ngaruhai-ruhai doang nangguan kiai inget bae aing baheula diberi duit 15 ribu kuno hajat dibagi ku jeung anak buah 15an nang seribu doang aing oh duit mending kena jadi kiai hmm? lima 5 juta ge sorangan <laughs> bae alhamdulillah nah, tapi arembung bae karena jadi kiai kita ngaji ku rese ceng kiai mah nu susah di mana kiai susah eueuh leh lembur aing cenah aya ustad susah nasib damah ada <laughs> aku udah ingatkan nasib lo bomong <laughs> oh pemajikan kiai itu kan goreng di mana pemajikan kayak goreng nggak level aing pemajikan ruhai ya, Masya Allah tadi emang asiman asiman pemajikan ruhai di toilet ngebur orang ailenya ya <laughs> jadi pemajikan kayak mah ganelis baik insya atau ibu belah kiai sohoron belum ing ayah cina kiai pemajikan jore nasib kudu ingat kan nasib cengnya lah jodoh mata bisa diprediksi ku manusia kadang pacaran jeng tatangga pas nikah jeng orang Palembang gara-gara nyar buah dukuh tuh balik deh bobogohan jeng orang jauh kawin jeng tatangga nasib pacaran sama anak perawan eh pas nikah karang ada anak lima nasib ayo itu orang dia bujangan kawin karang dah ayah lanjutkan berkah bujangan kawin karang dak luarnya sempit dalamnya lega gurih-gurih sarwa bae parawan bunya parawan rangda sarwa kadi itu nama sarwa malam pertama doang nu beda cenah gitu incan pernah kawin yang rangda kata tubuh janganlah bini gua katanya janda malam pertama susut macet ayo naon ieu pemajikan aing susut amat barang nempok ka handap spray ka dorong ya <laughs> gila aing <laughs> roai ngaco deh baing tah Nes bu, mending baralik deh bu. <laughs> Subhanallah. Eh, lanjut kaji. Berni jajal sekali Terus Santai be. Ulah gegeraan jenak, ah, jajal sekali tuas. Ya tuas nyatiis. Ayo naon di bigang aing tiis nyatiis. Nempo anak ubin nembat. Ruan. Eh dulur maca Quran coba berkah insya tuh surah mulki orang bakal disalamatkan tina alam kubur nyaho surah mulki nyaho tabarok ceng nyaho tabarok mulki nyaho mulki tabarok enggak capek aing baca tabarok urang berkah Masya Allah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز Subhanallah salaki nek maut ngap-ngapan sakaratul maut ambekan Senin Kemis poe Senin ngarenghap poe Salasa eueuh aya aya poe Kemis teh salaki geus di kuburan ngarenghap a a mm, cekek habak salaki aing nek paet tapi pamajikan bisa baca Quran mah ambil wudhu buka tuh Al-Quran dibaca surah tabarok alhamdulillah ketempokku malaikat moloka dicabut nyawana atas izin Allah terkecuali diperlihatkan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala ku barokahna kematian sang suami diiringi dengan bacaan Al-Quran ku anak insya Tuh, makanya pemuda nangan pemajikan bisa baca Quran asal yuk Iya baca Quran tuh bisa, salaki gering, gara-gara asup angin doang dikerokan saja ciri khas gitunya lah menjelma bodoh mau dikerok beda jeng orang pinter minum telak angin <laughs> ruah Subhanallah, subhanallah. Dek baca Quran tuh bisa, tatangga eueuh hirup jauh ngontrak, hmm, bapak eueuh indung eueuh, jauh pameduaan doang jeung salaki, tapi baca Quran tuh bisa salaki ngap-ngapan. Ah. Mm, ah. Mm, waduh aku maca babu. Maca Quran tuh bisa akhirnya ingat lagu Imam S Arifin teh. A Jangan tinggalkan aku Aduh Ku mohon kepadamu Tak sanggup diri ini Hidup tanpa Katempok malaikat modar salah gede dicabut nyawa salah kina apa yang diperlihatkan boro-boro mangfiroh sebaliknya adab Allah diperlihatkan kenapa sebab kematian sang suami yang diiringi dengan bacaan Al-Qur'an naudzubillah min makanya ceng pemuda dengan pamajikan bisa baca Quran detik-detik terakhir membahagiakan buat kita ia masih aman dengan pamajikan asal susu gede banget gila aing mah bom <laughs> blam blam dengan pemajikan anu na gede bae gila aing mah nek bisa maca Quran nek teuk nomor 18 gila aing Allah subhanallah terus ya, terus indung rek maut ngap-ngapan makna anak maut anak bisa maca Quran berkah ma detik hmm. letik ma hmm. tampil anak soleh ambil wudhu tuh buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin المبين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Tansilal Azizir Rahim. Katempoku malaikat maloka dicabut nyawana atas izin Allah terkecuali diperlihatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kematian ibu diiringi dengan bacaan ku anak incuna. Insya berkah. dulu karena budak leletik supaya ngaji kurang kasep aceng supaya bisa baca Quran Insya doraaka Bu lamun anak tuh bisa baca Quran Doaka mantap kau Ustad guru karunnya negara anak kurangtah mau borong-boro merah duit Ka Ustad memiliki rokosa batang ajan pernah gilamah anak ngaji suka dititipkan a ke sal lepang- lembang tapi anak kurang Nek bisa ngaji Quran nek tedek sebodoh amat. Padahal malamun anak orang teu bisa baca Quran lain lain lu ustad nu lain RT nu sana san nu indung bapak nak Nudoraka, lamun anak orang teu bisa baca Quran kadeng eta. Gila aing mah. hewa beka ustad. Nah. Untuk pemerintah wajar perhatikan guru-guru ngaji di lembur, tak udah mau proposal pemerintah ada intel khusus begitu didata sak sak sak sak diberet. tahun sebulan sekali, setahun sekali ada khusus dari pemerintah. Insya Allah, iya mapan pengumah hajing ayah santri menang duit mau proposal. Diberet 25 juta. Datang nak nama 5 juta. kamu mana itu 20 juta deh nyangsang kamana aing heran padahal pegawai pemerintah guys digaji ke pemerintah masih bah yang keneh bengakatan duit rakyat pantas lamun pejabat kos itu gering nage ubarna mata nama lotot be. Beteng gendut mata melotot diubaran sampai luar negeri diubaran tadi cager-cager melotot ban. Subhanallah, kabeh rengse pakaian rengse, beak kabeh sampai rumah gengus disita kubang, melotot kena bae. Karak ingat ka ustad. Coba ustad gorokeun tah. Sugan bisa ngajampe ya. Gorokan ustad, duit nangis eueuh. Masya Allah, etaku ustaz diusap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad diusap set beperem. perem. perem lah be Ada Allah, cek ustaz ada karena Allah orang Allah Allahu akbar. Jadi santri aduh cek santri 20 tadi puluh, ya. santri teh ya. Jadi mah pejabat ya cenah 20 tadi puluh, ya. Mau mantap orang ngejo rada gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh keur salat gal inget ke amplop ae pan. Barang dibuka lu ribu, <laughs> Hah kan. ruhai, ruhai. Geus salah ngomong ganeng dia. <laughs> Allah karim terus ya terus satu jam lebih ini udah hampir satu jam setengah ini Jakiai udah jauh udah deket sejam doang ini melewih di sejam lembur berarti kardus nambah kardus sanggup aing bere kardus emang aing tukang rongsokan aing nek nurut mau kardus <laughs> Allah Karim beruntung ayo anak kurang supaya pada saya baca Quran ya budak kuaripan mau oh, masya Allah PS baik cak kurang mati rok di urusan ceng baca Quran supaya ceng ruhai dengan rahmat Allah insya yang ada di dada anak kita sekarang bukan Al-Quran apa Garuda di dadaku menang untuk LHD di sampai pemerintah bingung di, di, di apa ditutup dibekukan PSSI dibekukan ke pemerintah tuman. <laughs> Dele ngaji Quran biar biar tuh Al-Quran di dada anak kurang berkah insya Allah. ini Garuda di dada dadaku kan lagunya gak hafal Garuda Garuda kebangga ku yakin hari ini LSD deh baik. Tapi kalau kita kreatif, ya lagu Garuda bisa dinyanyiin lagu Al-Quran tuh. Uh, judulnya pakai lagu Garuda gitu, nada lagu Garuda. Hapus kokon daun gitu. Al-Qur'an di dadaku, Al-Qur'an bacaanku. Ku yakin hari ini pasti senang. Subhanallah. Tepuk tangannya dong buat al <laughs> terima kasih, terima kasih atas dukungannya. <laughs> Itu seni banget nih, seni, seni. Santai aja santai ngajinya ya. Biar sampai jam berapa? Biar sampai jam berapa? Topeng berenang. Lagu pelangi aja bisa nyanyi lagu Al-Quran tuh pelangi. Hafal lagu pelangi. Pelangi, pelangi. Merah, kuning, hijau. Pelukismu agung. Pelangi, pelangi. Tuh, tuh. Hebat tuh lagu pelangi. Ada nilai tohi di dalamnya. Kita robah. Judulnya mengaji pakai nada pelangi. Mantap biar kita cinta Al-Quran. Mengaji, mengaji, barokah karenamu, marah pusing galau, hilang karenamu. Allah Maha Agung, penuh kasih sayang, mengaji, mengaji, cinta Al-Quran. Subhanallah. Ruhai, cinta Al-Quran berkah, insya Allah. Masya Allah. Suratul Suratul Ikhlas. Nah, suratul Ikhlas nih. Tamna'u adzabal qabri sama. Ibu kata ibu-ibu ya Allah, Ustadz saya nggak bisa tuh baca Quran, udah kagak kelihatan tuh Al-Quran. Tapi hayang salamat dina yang kubur. tersanggup menang siksa kubur. Ustadz gimana caranya? Eta Al-Quran kuaing nggak seteka tempo. Bahula ngora jelas. Ayo kuaring nggak seteka tempo. Oh, hari karena duit cekas. Baca ibu surah ikhlas nu loba sarua surah ikhlas ge bagian daripada Al-Qur'an nyaho surat ikhlas kulhu nyaho kulhu ikhlas nyaho ikhlas enggak capek aing Baca kulhu Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan berkah. Barang siapa yang rajin baca kulhu waktu di alam dunia, ketika dia meninggal, lam yuftan fi kobrihi mual kapangih fitnah kubur. Amin. Wa umina min dogdotil kobri jeng bakal disalamatkan tina gencetan alam kubur bagi manusia anu rajin maca surah ikhlas di alam dunia. Tiba hari kiamat, wajawaza siroto ala kufil malaika. Ketika melintasi jembatan siratul mustaqim, akan ada di atas genggaman malaikat. Ku malaikat langsung disabrangkan menuju pintu sorga. Ku barokahna, waktu di alam dunia rajin baca surah ikhlas. Ku barokahna di alam dunia rajin baca surah kulhu. Insya mantep dah, ceng. Ternyata karena surga gampang baca kulhu, mengagia surga. Amin ya robbal lah aing nak maca kulu we ya ustad teu kudu salat noedan tama hmm. Subhanallah berkah tuh maca surah kulhubu itu alam masar itu apa surat suratul mustaqim rata seribu tahun naik seribu tahun turun seribu tahun tidak ada proses bagi manusia rajin maca kulhu langsung disabrangkan menuju pintu surga Siau! Truk! ruhai Alhamdulillah ndak maca Quran ndek barokah subhanallah udahlah Al-Quran kita tunda dulu segitu ya ini ulang tahunnya sholat Rasulullah berangkat binal masjidil haram ilal masjid aqsa langit pertama selanjutnya sidratul muntaha dan ujung-ujungnya Allah amanahkan buat Rasulullah dan umatnya itulah sholat lima sesempit apapun kita hidup sesulit apapun orang hidup, sebengar sakaya sebelangsak apapun hidup, sholat mang ulah tinggalin insya ayah kene orang dia pemuda tilok sholat doakan kurang mudah-mudahan diberi hidayah amin aduh pan kadang-kadang hari rajaban mah ulang tahun sholat pak heuh hari di masjid mah berjamaah pak eueuh eueuh ayel opatan jeung tihang tilu nekumaha atuh pan berjamaah nekumaha berjamaah itu sementara berjamaah khasiat berjamaah itu ruhai lamun orang sholat berjamaah kehidupan kita layu sibuh pakrun pid dunja mual katempelan sifat balangsak di alam dunja amin ya rabbal mual ayah balangsak lamun orang ngalaksanakan deks ngalaksanakan ibadah sholat berjamaah mantap tak ya muru ala sirat kalbar kil khotib melintasi jembatan Rasulullah mustaqim laksana seperti kilat yang menyambar cepat wih ruhai mantap asup ke surga pun tidak ada proses itulah buat manusia yang rajin melaksanakan sholat berjamaah maka anak muda yo kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah insya Dan sholatnya pakai ilmu ceng pakai ilmu ulah asal sholat doang sama pakai ilmu atau olahraga beta mah sujud kobol ya budak sujud kobol amat orang kumis kecepet meruhai itu begitu Subhanallah rabbi ala wa bihamdi geus kobol tadi imam tadi hudang-hudang tempok ku makmum keur uyak-uyakan mengarahan kumis lanjut makmum hudang dihadekeun ku makmum nuhun jana batal kabe goblok <laughs> Allah karim salat status sosial kita di masyarakat mau jadi apa salat ulah tinggalin kita jadi ojek pegawai negeri pembisnis supir angkot silahkan bertebaran di muka bumi pedagang petani sabodo rek usaha naon bagi marabat anak pamajikan sholat tak ulah tinggalan salamat orang insya Allah karim doakan mudah-mudahan orang dia kabeh diberi hidayah ke Allah subhanahu wa ta'ala oh udah malam ya setengah 12 kita juga perlu istirahat konsep Islam jadi intinya kita bersedekah, rajin baca Quran, sholat ulah tinggalan, yakin orang berselamatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Tarik ceng. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Semua. Astagfirullah رب البرايا أستغفر الله من ربي سيدنا علما نافعا ووافقنا عملا صالحا ووهبنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نسوحا وتوب علينا توبة نسوحا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخير أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Alhamdulillah sayur ketupat pakai santan kalau ada bahasa yang kurang tepat nyuhunkeun dihapunten ya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh